Ancaman bagi siapa saja yang tidak memeluk agama Islam diancam dengan ancaman dunia, diancam dengan ancaman akhirat. Sehingga agama yang hak hanya satu, Islam. Agama-agama yang lain, agama yang batil, agama yang kufur. Juga dijelaskan oleh mu'alif dengan ayat yang dibawakan oleh beliau bahwasanya dalam berislam kewajiban kita adalah mengikuti siratal mustaqim jalan yang lurus larangan mengikuti jalan-jalan penyimpangan jalan-jalan bid'ah dan syubuhat diambil faedah tadi ini menunjukkan dalam berislam ada dua konsekuensi. Yang pertama harus mengenali Islam, prinsip-prinsip Islam, akidah-akidah Islam, perkara-perkara kebaikan yang diajarkan dalam Islam untuk kita amalkan. Dan yang kedua harus mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada, kejelekan-kejelekan yang ada untuk kita waspadai. Juga telah dijelaskan empat jenis orang dalam bab ini. Juga mualif membawakan beberapa hadis hadis yang menjelaskan bahwasanya dalam berislam harus sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau membawakan hadis tentang keutamaan mentaati Rasul, ancaman bagi yang maksiat kepadanya. Mentaati Rasul di antara buktinya, di antara wujudnya ialah berislam di atas sunnah. Ancaman keras bagi siapa saja yang dalam berislam tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW menyelisihi sunnah atau bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Terangkan e, tadi terkait dengan dua syarat diterimanya amal, ada keikhlasan, atau mutabaah. Juga dijelaskan tentang tingkatan-tingkatan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, tingkatan-tingkatan orang-orang yang menyelisihi sunnah, ada yang sampai tingkatan kufur, tingkatan syirik, tingkatan bid'ah, ada yang tingkatan maksiyah, fasik. Masing-masing punya hukum sendiri-sendiri. Sekarang muallif rahimahullah akan membawakan sebuah hadis. Hadis ini secara khusus menjelaskan kepada kita ancaman dan celaan bagi siapa saja yang tidak mengikuti sunnah Rasul. Bahasa yang lebih tepat, ancaman bagi siapa saja yang mencari ideologi-ideologi yang lain. Mencari manhaj-manhaj yang lain. Mencari sunnah-sunnah lain selain sunnah Rasulullah alaihi Di sini belum membawakan hadis Ibnu Abbas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala sahih, yakni sahih Bukhari. Lama qala أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه انتهى kata Rasulullah SAW, Abu wasallam nasi ilallahi thalatha Orang yang paling Allah benci ada tiga. Tiga ini bukan pembatasan. Tapi tiga ini yang disebutkan dalam hadis ini. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang Allah benci. Banyak sekali orang-orang yang Allah benci. Tapi kali ini yang paling Allah benci. Ada tiga orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu perkara penting ya ikhwan yang perlu dipahami, sesuatu amalan atau sifat atau orang ketika Allah membencinya diancam dengan kebencian Allah Azza wa Jal itu pertanda amalannya dosa besar bukan dosa kecil dosa besar dan betul-betul sangat mengerikan efek negatifnya tiga orang yang paling Allah benci yang pertama mulhidun fil haram seseorang yang berbuat ilhad di tanah haram al haram di sini meliputi al haramul makki wal haramul madani haram tanah haram di kota Mekah dan tanah haram di kota Madinah sekarang ada batas-batas wilayah haram di Mekah ada batas-batasnya Madinah ada batas-batasnya Dibikin semacam kayak bangunan bertuliskan ini haddul haram, bidayatul haram, permulaan haram, nihayatul haram, ini e, finishnya haram, ada batas-batasnya. Di sini ada ketentuan haram. Seseorang yang berbuat ilhad di tanah haram, baik tanah haram mekah atau tanah haram Madinah Taib, apa itu ilhad? Apa yang dimaukan dengan ilhad disebutkan oleh para ulama, mereka menyebutkan banyak makna tentang ilhad. Ada sebagian ulama yang menafsirkan ilhad di sini adalah kesyirikan dan kekufuran. Ini masuk bahkan termasuk min a'wamil ilhad termasuk bentuk ilhad yang paling besar. Kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran. Ada pula yang menafsirkan ilhad dengan makna al-qatl wa dima membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain dengan tanpa hak. Ada pula yang memaknakan ilhad dengan fi'lul kabair wal ma'asi melakukan dosa besar, kemaksiatan-kemaksiatan, wa ihdathul muhdathati wal bid'ah atau membuat perkara-perkara bid'ah, melaksanakan amal-amal bid'ah dan semisalnya. Ini juga termasuk ilhad. Ada pula yang memaknakannya dengan melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pelarangan yang haram nahyu tahrim sehingga sifatnya umum apa saja yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya siapa yang melakukannya di tanah haram maka dia adalah orang yang paling Allah benci paling Allah benci sehingga meliputi syirik Allah haramkan itu meliputi kekufuran, kebid'ahan-kebid'ahan, baik bid'ah amaliyah, bid'ah lafziyah, pemahaman-pemahaman bid'ah, akidah-akidah bid'ah, meliputi perkara dosa besar, maksiat, maksiat, kemungkaran, kemungkaran yang haram dan apapun yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukannya di tanah haram Maka dia adalah orang yang paling Allah benci Paling Allah benci Barakallahu fikum Hada wadih Ini dikuatkan dengan ayat Al-Quran Dan sabda Rasul yang lain Terkait dengan tanah haram ini Adapun ayatnya disebutkan di dalam surat Al-Hajj Ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhatin bi zulmin nuziqhu min adzabin alim." Barang siapa yang punya niatan iradah barang siapa yang punya kehendak berbuat ilhad di tanah haram dengan kezaliman, maka akan kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Ayat ini mengandung makna yang lebih dalam lagi. Ancaman ini ditujukan kepada orang yang baru punya niatan. Man yurid. Baru punya kehendak. Baru punya makar. Baru punya rencana. Baru punya kemauan. Baru punya kemauan berbuat ilhad. Di tanah haram. Diancam dengan adab yang sangat pedih. Baru punya keinginan. Lalu bagaimana kiranya ketika ada orang yang sudah berbuat tentu siksanya, azabnya, ukubahnya lebih keras lagi. Asyik Salih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah dalam kitab beliau Syarah Fadul Islam menjelaskan tentang makna ayat di atas. Beliau mengatakan mujarradul iradah Ingat semata-mata ingin, semata-mata punya irodah, kehendak sudah diancam dengan ancaman tadi. Falau annahu nawa biqalbihi tanfidha syai'in fil haram fa inna Allah yudhiqhu al azab al-alim walau lam yanfud, fa kaifa idza nafad. al-amru ashad wal 'iyadhu billah kalau seandainya ada orang meniatkan dalam hatinya, baru niatan di hati, kerentek hati. Kalau ada orang meniatkan dalam hatinya ingin melakukan sesuatu yang haram, yang ilhad di tanah suci, Allah Azza wa Jal akan menimpakan kepadanya azab yang sangat pedih walaupun gagal, tidak berhasil. Bagaimana kiranya kalau dia punya niatan jelek tadi dan berhasil dia lakukan tindakan ilhat tadi, tentu azabnya akan lebih pedih lagi kata beliau. Wallahu a'lam. Maka ini ancaman bagi siapa saja yang berbuat ilhat di tanah suci ya ikhwan. Yang melakukan kekufuran-kekufuran di sana masuk. Yang melakukan kesyirikan-kesyirikan di sana masuk. Walhamdulillah untuk biladu tauhid, negeri tauhid, uh, Mamlaka Arabia Saudiyah yang namanya fenomena kekufuran dan kesyirikan diberantas. Tapi tidak e, mustahil ada person-person. Ha, nah, ada person-person yang berbuat demikian diancam. Dan bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang berbuat demikian di ya. Ada yang kufur. Ada yang syirik. Ada yang bid'ah, bid'ah. Apalagi yang maksiat, maksiat. Yang mungkar, mungkar. Di sana banyak. Dan itu semuanya diancam dengan ancaman tadi. diadab dengan adab yang pedih. Dan termasuk orang yang paling Allah benci. Dari semua sekte-sekte yang ada. Barakallahu fikum. Ini masuk dalam kecaman ini ya. Ketika ada sekte yang menyimpang, sekte yang sesat, membuat kebidahan, membuat pemahaman-pemahaman bid'ah di tanah suci, terkena riwayat ini. Entah pemahaman makarimah, namanya nakhawilah makarimah, sufiah kebatinan. Atau dari kalangan orang-orang khawarij yang punya pemahaman takfir. Atau dari kalangan tarekat sufiah atau dari kalangan sururiyin, dari kalangan qutbiyin, dari kalangan yang selain mereka itu. Ini semua terkena ancaman ini ya, Dan dari semua sekte-sekte yang ada yang paling dikenal perbuatan ilhadnya di tanah haram Rafidhah Syiah. Itu terekam oleh para ulama kita di sepanjang sejarah. Dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini yang namanya ilhad ar-rafidhi. Tindakan ilhad yang dilakukan Syiar Rafidah di tanah suci Mekah dan Madinah itu luar biasa. Perkara yang masyhur, perkara yang ma'ruf. Dari mulai bikin kekacauan, kezaliman-kezaliman kepada orang lain dalam bentuk apa namanya membuat kerusuhan ketika tawaf, ketika sa'i. Hmm? Rombongan banyak begitu ya, ikhwan menutupi pelataran tawaf. Yang, yang mau mau mau tembus tidak bisa. Hah? Suara yel-yel yang begitu keras. Barakallahu fikum. Sampai pada tingkat melakukan tindakan-tindakan yang syirik. Memanggil Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husaina, ya Husaina. Itu yel-yel mereka di sana. Barakallahu fikum. Dan yang lain-lainnya. Sampai juga pada tingkat pembunuhan, penumpahan darah, pembantaian-pembantaian kaum muslimin dan segala macamnya itu semuanya terjadi dilakukan oleh sekte Syiah Rafidhah ini. Sehingga Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah menulis sebuah kitab berjudul Al-Ilhadul Khomeini fi Ardil Haramain. Dinisbahkan pada Khomeini dikarenakan tokoh mereka sekarang ini Khomeini. Hah? Khomeini barakallahu fikum. Wa illa Rafidhah, Syiah Rafidhah barakallahu fikum. Disebutkan dalam sejarah tahun per tahun bagaimana tindakan orang-orang Rafidhah membuat ilhad di tanah haram. Semua tadi bid'ah iya, mungkar iya, ha? maksiat iya, syirik iya, kufur iya, semuanya ada pada mereka dan itu semuanya dicatat oleh para ulama dalam sejarah mereka. Allahul musta'an. Ini mulhidun fil haram. Ini bisa person, bisa kelompok, barakallahu Yang penting semua perbuatan ilhad di tanah suci haram Mekah dan Madinah itu dikecam dengan keras. Disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan tentang kota Madinah. Al Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr faman ahdatha fiha hadatha aw awa muhdatha aw muhditha fa 'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in Madinah itu haram termasuk tanah haram antara air dan Thaur. Gunung air, Gunung Thaur. Maka barang siapa yang membuat bikin perkara bid'ah di situ atau menaungi, melindungi kebid'ahan atau pelaku bid'ah di situ, maka atas dia laknat Allah, para malaikatnya dan semua umat manusia. Dilaknat, bayangkan. Yang ayatnya menyatakan disiksa dengan azab yang pedih. Hadisnya menyatakan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua umat manusia. Dan termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati. Khusus di tanah suci haram Mekah dan Madinah tidak boleh ada perbuatan ilhad sedikit pun. Ini untuk masing-masing kaum muslimin. Ketika sampai sana, Pak, jangan macam-macam. Barakallahu Yang kedua, yang kedua yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jal ialah wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah dan seseorang yang mencari dalam Islam ini sunnah jahiliyah. Dia muslim memeluk agama Islam tetapi dalam berislam justru yang dia cari bukan sunnah Rasul. Yang dia cari bukan bimbingan Allah dan Rasulnya. Yang dia cari sunnah jahiliyah. As-sunnatu nawa'ani. Yang namanya sunnah itu ada dua macam. Yang pertama ialah sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam bimbingan-bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau, baik ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat Rasul. Ini sunnah Rasulullah. Yang kedua disebut dengan sunnatul jahiliyah. Sunnah jahiliyah. Makna atau bobit yang paling mencakup segala sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam disebut dengan sunnah jahiliyah. Segala sesuatu yang bertentangan, yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW adalah sunnah jahiliyah. Baik itu terkait dengan orang atau terkait dengan pemikiran, pemahaman, terkait dengan akidah, terkait dengan ritual ibadah, terkait dengan dakwah, terkait dengan muamalah, terkait dengan akhlak, terkait dengan apapun itu. Yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW disebut dengan sunnah jahiliyah. Ini yang diinginkan dari mu'alif. Lafat hadis ini sangat tegas, gamblang, menjelaskan kepada kita ancaman keras bagi siapa saja dalam berislam kembali bukan kepada sunnah Rasul, kembali kepada sunnah jahiliyah. Apa ancamannya? Dia termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ada orang muslim tetapi ideologinya ideologi barat Hati-hati kena ancaman ini. Ada seorang muslim, tapi Islamnya dia apa kata tokoh partainya terkena riwayat ini. Dia seorang muslim, tapi dia dalam berislam menggunakan sunnah golongannya, sunnah hizbiyahnya, sunnah sektenya, sunnah partainya, sunnah tokohnya, sunnah kiainya, atau yang semisalnya yang bertentangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia termasuk riwayat ini mencari sunnah jahiliyah dalam berislam orang yang paling Allah benci <clears throat> dan itu umum luas sunnah jahiliyah luas segala sesuatu yang berseberangan yang menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi maka yang namanya al-firaqud dhalah sekte-sekte yang sesat. Semua pelakunya termasuk mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Dikarenakan masing-masing firqah, masing-masing sekte kembali kepada ADART-nya dan tokohnya masing-masing. Semua ahzab sia-sia, semua yang namanya parpol-parpol yang ada, termasuk orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Dikarenakan masing-masing mereka kembali kepada ADART-nya dan apa kata parpolnya. Begitu pula para kelafikum terkait dengan muta'assibatul madahib. Orang-orang yang asabiyah fanatisme madhab. Juga terkena di sini. Termasuk mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Dikarenakan masing-masing mereka berislam apa kata madhabnya apa kata toko madhabnya apa kata kiai madhabnya tidak peduli sesuai dengan sunnah atau tidak terkena riwayat ini begitu pula barakallahu fikum al mutaassibah lil ashas fanatik orang yang fanatik yang fanatisme yang mengkultuskan individu individu tertentu kecuali Rasulullah SAW mengkultuskan kiainya, mengkultuskan ustadznya, mengkultuskan dai-nya, mengkultuskan syekhnya, mengkultuskan orang yang dia puja. Tidak peduli sesuai dengan sunnah atau tidak. Termasuk riwayat ini. Dia termasuk mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Wah kata. Al-Muqallidah. Para pembebek-pembebek dalam beragama. Taklid buta. Entah kepada orang tertentu atau kepada mazhab tertentu atau kelompok tertentu, lembaga tertentu. Itu semuanya termasuk dalam riwayat ini mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Yang selamat cuma satu. Apa itu? Loh kok diem apa ya, Yang selamat cuma satu, yaitu orang-orang yang dalam berislam kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ancamannya keras. Menunjukkan apa? Menunjukkan dalam berislam hanya ada satu bimbingan. Dalam berislam harus kembali kepada bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam titik nggak pakai koma. Barang siapa yang mencari selain itu diancam dengan riwayat ini. Termasuk orang yang paling Allah benci. Ada yang kufur, ada yang syirik, ada yang bid'ah, ada yang maksiat tergantung kadar penyimpangannya masing-masing. Allahul musta'an. Lebih banyak yang sesuai sunnah Rasul ataukah sunnah jahiliyah? Hah? Sunnah? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil yang paling kuat adalah hadis tentang perpecahan umat wasataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah umatku akan terpecah menjadi 73 sekte semua di neraka di neraka kecuali satu yaitu yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat satu dibanding 72 berarti yang sesuai dengan sunnah sedikit lebih banyak yang sesuai dengan sunnah jahiliyah yang dapat ancaman mayoritas yang dapat pujian dan keutamaan sedikit nah innal islam pada ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba di sini ikhwan mengharuskan kita untuk betul-betul semangat belajar semangat fid din Sebab di depan kita cuma ada dua pilihan. Sunnah Rasul atau sunnah jahiliyah. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu bimbingan-bimbingannya. Kita kira itu sunnah Rasul, ternyata sunnah jahiliyah. Allahul Musa'an. Jahiliyah tanpa sadar. Sebentar saya mau tanya. Bisa bahaya kalau nggak dirinci lagi ya. Ketika ada orang dikatakan kamu mengerjakan sunnah jahiliyah, kufur atau bukan? Hmm. Hati-hati. Hmm, Satu faedah disebutkan oleh para ulama. Ulama sekarang diantara yang menyebutkannya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala dalam syarah Masail Jahiliyah Beliau menjelaskan kata-kata jahiliyah ketika disebutkan secara mutlak itu maknanya adalah kekufuran. Jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi kita mengatakan sunnah jahiliyah, sunnah jahiliyah, sunnah jahiliyah, firqah-firqah yang sesat, sunnah jahiliyah, parpol-parpol, sunnah jahiliyah, yang fanatik-fanatik, sunnah jahiliyah, di dikafirkan dong kalau begitu. Nah, gimana jawabannya ini? Tolong bantu saya. Eh? Anak khawatir nanti ada yang tidak beres pemahamannya ini pulang-pulang sampai di rumah, wah, gak sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnah jahiliyah. Hmm, orang kata jahiliyah ini. Terus kafir, Pak. Iya, namanya jahiliyah ya kafir. Jadi saya harus tanya ini. Antum Bapak, insyaallah yang lihyahnya dikasih henna ini. Allah yahrifi. Bapak, nah. Gimana, Pak? Apakah semua yang namanya sunnah jahiliyah dikatakan kufur? Belakangnya lagi. Uh -uh. Kufur kufur ya ikhwan Nah, berarti definisi tadi yang kita sebutkan luar biasa ya banyak kekufuran di mana-mana ini segala sesuatu yang bertentangan yang berseberangan dengan sunnah rasul adalah sunnah jahiliyah kufur luar biasa ini ya ikhwan saya mau tanya nih pelihara jenggot sunnah bukan mau diem aja sunnah rasul hukumnya apa wajib tambah panjang tambah pinter <laughs> dikatakan melaksanakan sudah Rasul SAW hmm, tambah dicukur tambah bodoh dikarenakan menyelisihi sunnah Rasul yang jadi pertanyaan orang yang cukur jenggot kan berarti menyelisihi sunnah Rasul apakah dikatakan kafir ah, apa yang jawab kafir pak lah itu yang dicari-cari sama mereka. Tuh kan memang mereka itu kelompok jenggot ini suka mengkafirkan. Enggak jenggotan kafir. Waduh kafir kabeh nanti fulan kafir, fulan kafir. Hati-hati, Pak. Nah, itu yang saya khawatirkan dia, Pak. Bahaya dia saja Pak. Pulang-pulang dari sini jadi tukang tukang mengkafirkan orang nanti, Pak. Heeh. Uh -uh. Iya. Kafir apa enggak? Hah? Enggak semua. Gimana perinciannya? Hmm, artinya sesuai dengan bentuk penyelisihannya. Masya Allah, ahsan. Tadi kan sudah saya sebutkan. Ada yang tingkatan kufur, ada yang tingkatan bid'ah, ada yang tingkatan kefasikan, tingkatan kemaksiatan. Itu dikasih hukumnya masing-masing. Tapi semua itu dinyatakan sebagai sunnah jahiliyah, yakni bukan sunnah Rasul. Ada yang kufur, syirik, ada yang bid'ah, ada yang kefasikan, maksiat. Barakallahu fikum. Tolong jangan digebiau ya. Masing-masing punya hukum. Intinya semua termasuk sunnatun jahiliyah. Barakallahu fikum. Apakah ketika ada pada seseorang sebuah perangai perangai jahiliyah, orang itu dikatakan kafir? Kurang jelas pertanyaannya kan? Apakah apakah seseorang yang padanya ada sebagian perangai-perangai jahiliyah dikatakan kafir? tuh kok diem aja? Oh ditunjuk lagi. Pengen main tunjuk-tunjuk aja rupanya. Enggak jauh-jauh lah Bapak aja Pak. Gimana Pak? Hah? Apakah seseorang yang padanya ada perangai-perangai jahiliyah dikatakan kafir? Nah, tidak. Gimana perinciannya? Perinciannya mau malam. Pokoknya enggak lah. <laughs> Jawabannya sama kayak tadi. Tergantung apa perangai jahiliyahnya itu. Dikarenakan perangnya jahiliyah, sunnah jahiliyah, semua yang bertentangan dengan sunnah Rasul, maka perangai perangai jahiliyah pun juga beragam. Tingkatan-tingkatannya ada yang kufur, syirik, bid'ah dan segala macamnya. Tergantung apa yang dia kerjakan. Kalau pada orang itu ada kekufuran, kekufuran, kesyirikan, kesyirikan, maka dikatakan kafir. Kan begitu. Fonis kafir atau tidak tergantung persyaratan terpenuhi atau tidak. Kalau dia ada pada dia perkara-perkara penyimpangan bid'ah dikatakan sebagai ahli bid'ah. Kalau ada pada dia perkara-perkara kefasikan dosa-dosa besar dikatakan ahli maksiat atau dikatakan fasik. Tolong ini jangan dilupakan. Ya, dirinci, jangan kayak khawarij di kebiah Uya semua dikafirkan. Jangan kayak murjiah, semua dianggap enteng, tidak ada masalah, imannya utuh, ahlu jannah. Jangan. Ahlu sunnah ada perinciannya masing-masing. Al-Muhim, yang kita inginkan sekarang ini para ulama adalah dalam berislam harus sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi dan harus menghilangkan sunnah-sunnah jahiliyah tadi. Yang ketiga, yang ketiga dari orang yang paling Allah benci ialah wa mutallibu damamri'in bi ghairi haqqin yughri qadamah. Seseorang yang menuntut seseorang yang menuntut darah seseorang dengan tanpa hak untuk dia bunuh. Menuntut darah seseorang dengan tanpa hak untuk dia bunuh. Ini berlaku untuk semua para pembunuh-pembunuh orang lain dengan tanpa hak. Orang yang paling dia benci. Apalagi sampai pada tingkat dituntut semata-mata membunuh dosa besar. Lebih besar lagi ketika dia cari-cari orang itu untuk dia bunuh dengan tanpa hak. Apalagi nuntut-nuntut kepada pemerintah untuk membunuh seseorang dengan tanpa hak. Ingat dengan tanpa hak. Itu orang yang paling Allah benci. Adapun dengan hak, dengan haknya maka diperbolehkan seperti hukum kisos. Ya, itu dalam Islam ada haknya, hukum kisos dan segala macamnya itu bukan termasuk riwayat ini. Al-muhim uh, yang diinginkan di sini barakallahu adalah pada kata-kata wa mubtaghin fil islami sunnatul jahiliyah di antara orang yang paling Allah benci adalah orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam berislam. Lalu beliau al-muallif rahimahullah membawakan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang makna sunnah jahiliyah ini. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Qauluhu sunnatul jahiliyah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnah jahiliyah yang dari jufiha kullu jahiliyat kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadah. Masuk di dalam lafat ini semua jahiliyah jahiliyah yang ada, baik jahiliyah mutlak atau jahiliyah person parsial ay fi saksin duna saksin, yakni jahiliyah yang ada pada orang ini tanpa yang lain. Kitabiyah aw wathaniyah aw ghairahuma, baik jahiliyah ahli kitab, al-yahud wan nasara atau wathaniyah jahiliyah berhalaisme di kalangan kaum musyrikin aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima ja'a bihil mursalun atau jahiliyah-jahiliyah yang lain dari segala bentuk penyelisihan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Intaha. Maka dobitnya umum seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga hanya ada dua sunnah. Sunnah rasul yang berseberangan dengannya namanya sunnah jahiliyah. Segala sesuatu yang menyelisihi, yang berseberangan dengan sunnah, sunnah, sunnah Rasulullah SAW maka dikatakan sunnah jahiliyah. Apakah dia sunnahnya ahli kitab, ahli Yahud wa Nasara, atau sunnahnya wathaniyah, berhalaismu, atau jahiliyah mutlak yang totalitas, atau yang muqayyadah, yang parsial, semuanya masuk. Yang kufur-kufur, yang syirik-syirik, masuk. Yang bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, masuk. Yang maksiat, kefasikan, kemungkaran, semuanya masuk. Semua yang menyelisihi sunnah Rasul namanya sunnah jahiliyah. Dan tingkatan-tingkatan hukumnya tergantung kondisinya masing-masing. Sehingga menunjukkan kondisinya sangat mengerikan ya Sekali sangat mengerikan. Hanya dua sunnah, imma sunnah Rasul, imma sunnah jahiliyah. Kewajiban kita dalam berislam berupaya kuat untuk senantiasa berislam di atas sunnah Rasul dan jangan terperosok ke dalam sunnah jahiliyah. Pentingnya ilmu pentingnya amal, pentingnya ikhlas dan mutabaah sesuai dengan sunnah dan yang paling inti juga pentingnya memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal e, atas kekurangan-kekurangan kita atau ketakjiran kita atau dosa-dosa kita. Allahul musta'an. Hada wadih. Lalu muallif rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya. Ini dihatamkan satu bab ya ikhwan. Kalau tidak nanti malah putus-putus ya. Masih lama kan? Oh masih lama. Satu jam lagi asarnya. Hadis yang berikutnya wafis sahih. Dan disebutkan dalam kitab sahih. Ini sahih Bukhari. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Ya ma'syaral qurra" Wahai segenap para pembaca-pembaca Quran, para korek-korek Quran, istaqimu. Hendaklah kamu istiqomah. Istiqomah di atas Islam dan sunnah yang dibahas tadi. Berarti di sini ada perintah lebih dari sekedar berislam. Ada perintah lebih dari sekedar Islam di atas sunnah. Ada lagi poin ketiga, kewajiban istiqomah di atas Islam dan sunnah. Ini yang lebih berat lagi. Karena keistiqomahan sepanjang masa, sepanjang zaman, sepanjang hayat. Duhai kiranya istiqomah cuma sehari. Insya Allah sabar. Duhai kiranya cuma sepekan ditahan-tahan. Sebulan diupayakan. Tapi istiqomah itu sepanjang hayat sampai kita mati. Itu yang sangat berat. Semata-mata berislam lebih mudah semata-mata di atas sunnah berat tapi diupayakan tetapi ketika perintahnya adalah Islam di atas sunnah dan istiqomah selalu di atasnya sampai mati ini perjuangan besar perjuangan berat sedikit orang-orang yang di atasnya maka yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jal ialah wafat di atas Islam dan sunnah al Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala setiap kali majelis terdengar dari beliau doa kepada Allah Azza wa Jal. Beliau ulang-ulang selalu. Doanya Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Itu permohonan keisi komahan Kata Hudzaifah ibn Yaman menasihati khusus al Qur'an ahli Quran. Istaqimu. Istiqomahlah kamu di atas Islam dan Sunnah. Fakat sabakatum sabakan berida, Sungguh kalian telah mendahului yang lain dengan jauh. Ini fadilahnya ahli Quran yang istiqomah di atas sunnah. Sudah istiqomah, eh, sudah Islam, sudah di atas sunnah. Setelah itu dia sebagai ahli al Quran, mengerti al Quran, mengilmui Quran, mengamalkan isi kandungan al Quran, isi koma di atasnya. Maka derajatnya tak terpandingi, Melesat jauh mendahului kaum muslimin dengan sangat jauhnya. Kata Hudzaifah setelah itu faina khattum yaminan wa shimala. Tetapi kalau kamu mengambil jalan kanan, jalan kiri alias menyimpang Faqad dhalaltum dhalalan ba'ida, maka sungguh kamu telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kenapa dikatakan lebih jauh? Dikarenakan sesatnya itu di atas ilmu. Ngerti ayat, ngerti hadis, ngerti Quran, ngerti sunnah, kok sesat? Kok menyimpang? Penyimpangannya lebih jauh daripada yang lain. Lebih parah daripada yang lain otomatis dosanya lebih besar daripada yang lain, hukumannya lebih berat daripada yang lain. Sehingga dari sini orang itu semakin tinggi martabat iman dan keilmuannya, semakin besar pahalanya ketika istiqomah. Semakin besar dosanya ketika menyimpang. Ada seseorang yang ilmunya nggak seberapa, baru saja taklim, harus sepekan sebulan. Nah, ternyata disambet sama hizbiyin. Paham sambet ya? Bahasanya lebih eh, kasar ya, Pak. Disambet sama hizbiyin. Menyimpang dia. Hah? Dosa apa enggak dosa? Ya dosa, menyimpangan yang satunya lagi Masya Allah sudah ngaji, sudah taklim, sudah ini, sudah itu. Mondok sana, mondok sini. Belajar sana, belajar situ. Sudah jadi seorang alim, da'i, ustad, dan segala macamnya. Diuntal miring sama hizbiyin. Hah? Tahu ayat, tahu hadis, mengajari orang ya ikhwan. Wah ketemu dengan para ulama, dengan para masyayikh, sesat itu kesesatannya lebih berat daripada yang pertama tadi. Ya sama-sama dosa, sama-sama menyimpang, tapi tingkatan penyimpangan dan sesatnya itu lebih berat yang mengerti ilmu. Jadi orang pintar itu repot. Jadi orang alim itu juga repot. Repotnya kalau menyimpang, ya. dosanya lebih berat. Kenapa? Dikarenakan satu, dia sesat di atas ilmu dan yang kedua efek negatifnya itu luar biasa. Buntutnya banyak. Yang di belakang dia sangat banyak. Dan yang lebih mengerikan lagi dalam Islam, ketika diikuti kesesatannya, yang menanggung dosanya semuanya adalah dia ini. Dosanya dia tanggung, dosa semua orang yang ikut dengan dia, dia yang nanggung. Dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi jangan takut. Jangan kemudian mundur ke belakang. Wah, kalau gitu Ustaz, Islam abangan aja Ustaz. Kalau sesat kan tidak berat-berat. tidak begitu. Islam menganjurkan terus naik, iman ditambah, takwa terus ditambah, ilmu tambah sambil diingatkan, hati-hati kalian. Yang semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi amalnya, semakin tebal takwanya, semakin luas keilmuannya, hati-hati. Terus doa kepada Allah untuk keisi keistiqomahan. Semakin isi istiqomah semakin besar pahala kamu. Waspadai penyimpangan. Titik. Khulasahnya apa ya kawan? Khulasahnya terkait dengan bab kita di dalam berislam kita harus di atas sunnah. Lebih daripada itu kita harus istiqomah di atas Islam dan sunnah tadi. Ketika istiqomah maka semakin jauh keutamaannya Ketika menyimpang, semakin berat penyimpangannya para itu. Hanya cuma dua jalur, jalur mustaqim, jalur munharif. Yang mustaqim kencang, lompang, lurus. Yang munharif belok kanan, belok kiri. Ini jalan menuju ke akhirat, tidak sama dengan di dunia ini, Pak. Sehingga pilihan kita cuma satu, hanya ittiba' as siratil mustaqim. Lalu kemudian membawakan lagi riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau wa an Muhammad ibni Wadhah ay al-Qurtubi. Annahu kana yadkhulul masjid bahwasanya beliau pernah masuk ke dalam masjid. Beliau di sini adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Masih sebelumnya ya, kawan. Fayaqifu alal hilaq. Beliau berdiri di hadapan halako-halako zikir. Halako-halakonya para kurra. Fayaqul fadzakar. Maka dia mengatakan yang disebutkan tadi. Menasihati para korek-korek, para ahli Quran, ahli Quran. Ya ma'asyaral qurra istaqimu. Fakat sabaktum sabqan ba'ida fa in khatum yaminan wa shimala faqad dhalaltum menunjukkan apa Irfan faedah yang lain bisa kita ambil yang namanya nasihat diperlukan dibutuhkan oleh semua pihak hatta dia orang yang paling alim sekalipun orang yang paling hafid sekalipun yang paling luas sekalipun ilmunya tetap memerlukan yang namanya nasihat laisa ahadun fauqan nasihah tidak ada seorang pun yang di atas nasihat Kebalik, nasihat di atas, semua orang di bawahnya. Layak dan harus dikasih nasihat. Ini penting antum tanamkan dalam jiwanya antum. Terutama bagi mereka-mereka yang memiliki martabat, manzilah, kedudukan, kewibawaan, eh, ilmu dan segala macamnya harus dicamkan baik-baik satu ini. Kamu harus siap dinasihati dan mau menerima nasihat. Kalau tidak bahaya ya. Ini penyakitnya orang-orang besar. Penyakitnya orang-orang elit yang di atas merasa sudah alim, sudah pinter, sudah luas ilmunya, banyak muridnya, banyak maduunya, kholas. Ada yang ngasih nasihat, nolak. Ini bahaya. Ciri-ciri dan tanda-tanda permulaan penyimpangan seseorang. Allahul musta'an. Balik. Kemudian belum membawakan asar atau lebih Mas'ud. Wa dan berkata Muhammad ibnu Wabah. amba'ana ibnu Uyainah Sufyan ibnu Uyainah, An Mujalid, Mujalid ibnu Sa'id, An Syabi, Amir ibnu Syarahil Syabi, An Masruq ibnu Ajda' al-Wadi'i. Qala dia berkata, Qala Abdullah ya'ni ibnu Mas'ud. Berkata Abdullah ya'ni ibnu Mas'ud. Kata kata Ibnu Mas'ud, "Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada suatu tahun melainkan tahun setelahnya itu lebih jelek daripadanya. La aqulu 'amun amtara min 'am walla 'amun akhsaba min min 'am walla amirun khairun min amir walakin dhahabu ulama'ikum makhiyarikum. Aku tidak mengatakan tahun ini lebih banyak curah hujan dibandingkan tahun yang setelahnya. Saya nggak mengatakan tahun ini lebih subur tanamannya dibandingkan dengan tahun setelahnya. Saya nggak mengatakan amir penguasa ini lebih baik dari penguasa yang setelahnya. Tetapi yang saya maksud adalah zahabu ulama'ikum wa Wafatnya ulama-ulama kalian dan orang-orang terbaik kalian. Thumma yahduthu aqwamun yaqisunal umura bi'araihim. Kemudian muncul suatu kaum yang mengkias-kiaskan, yang menganalogikan semua perkara dengan pendapat-pendapat mereka pribadi. Fayahdimal Islam wa yuslam. Maka dia pun menghancurkan Islam dan merobohkan atau uh, merusak yang namanya Islam tadi, melobangi Islam tadi. Allahul musta'an. Di sini banyak hal yang belum kita ambil faedah. Terkait dengan masalah kita ya ikhwan adalah di sini ada tahdir peringatan berislam menggunakan kias-kias semata. Adanya tahdir, peringatan dalam berislam menggunakan rokyu-rokyu semata. Islam itu wahyu, harus dengan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Quran tidak, uh, Islam sunnah tidak bisa dipahami dengan kias-kias semata. Tidak boleh dipahami dengan rokyu-rokyu pendapat-pendapat orang semata dan dikatakan di sini, ketika orang itu berislam hanya semata-mata menggunakan analogi, kias, menggunakan pendapat-pendapat pribadi tanpa Quran dan Sunnah, tindakan ini yang menghancurkan Islam. Maka diwaspadai. Sekali lagi, Islam harus kembali pada Sunnah Rasul, bukan akal, bukan pendapat, bukan kias, bukan yang lain-lainnya harus dengan sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Lalu ada satu lagi perkara penting yang bisa kita ambil dari sini barakallahu fikum adalah pada kata-kata zahabu ulamaikum wa khiyarikum. Wafatnya ulama-ulama kalian dan orang-orang terbaik kalian. Di sini barakallahu fikum ada isyarat untuk memanfaatkan wujudnya para ulama. Memanfaatkan wujudnya orang-orang terbaik di kalangan kaum muslimin. Adanya para ulama, adanya orang-orang terbaik barokah untuk umat ini. Wafatnya mereka musibah bagi umat ini. Mereka dimanfaatkan untuk diambil ilmunya, diambil nasihatnya, diambil arahan-arahannya, memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama yang di atas Sunnah pula. Barakallahu selama masih ada mereka barokah insyaallah taala. Tapi ketika wafatnya mereka maka tahun-tahun itu tahun-tahun yang buruk, tahun-tahun yang jelek sebuah tahun ketika di sana full banyak para ulama kibar, ulama usunnah maka kebaikan akan merata di situ. Tapi ketika suatu tahun wafat para ulamanya, banyak ulama-ulama kibar yang wafat. Suram tahun tadi. Itu makna tidaklah sebuah tahun melainkan tahun setelahnya lebih buruk dari sebelumnya terkait dengan wafatnya para ulama, wafatnya orang-orang baik. Bukan terkait dengan urusan duniawi, bukan hujan, bukan tanaman, bukan suburnya tanah, bukan. Tapi semua terkait dengan masalah din. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bisawab. Khulasah ringkasan dari apa yang telah kita kaji pada bab ini. Yang pertama ialah kewajiban memeluk Islam. Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang Allah ridhai. Maka selain agama Islam adalah agama kafir. Barakallahu fikum. Itu nas Quran dan sunnah inna dina indallahil islam lakum dinukum waliyadin. Maka salah besar termasuk pemahaman yang kufur ketika menyamakan semua agama, meyakini agama semuanya sama, semuanya benar. Termasuk pemahaman kufur ketika upaya untuk menyatukan semua agama-agama yang ada. Dan termasuk pemahaman yang kufur adalah ketika dikampanyekan hurriyatul fikir, kebebasan berpendapat dan berfikir tanpa bimbingan sunnah, e, bimbingan Islam. Faedah yang kedua, dalam berislam konsekuensinya harus kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Islam di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini wabah. Dibawakan sekian banyak ayat dan juga hadis dari uh, Alif Alif rahimahullah. Eh, kemudian dibahas tadi terkait dengan masalah uh, sunnah. ada poin kedua yang juga harus diingatkan. Masalah keikhlasan. Ikhlas sesuai dengan sunnah. Barakallahu Dan juga Islam itu dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama prinsip mengetahui kebaikan Mengetahui perkara sunnah, pokok-pokok sunnah diamalkan diyakini. Yang kedua, mengetahui kejelekan, keburukan-keburukan, penyimpangan-penyimpangan untuk diwaspadai. Amar ma'ruf, nahi mungkar, kata. Barakallahu fikum. Dan ancaman-ancaman bagi siapa saja yang berislam tidak dengan sunnah Rasul atau dengan bahasa yang lain ancaman yang keras bagi siapa saja yang berislam menggunakan sunnah-sunnah jahiliyah. Barakallahu fikum itu khulasanya ya khana fillah azakumullah. Wallahu taala alamu bisawab. Pertanyaannya banyak ini. Wah, ada waktu cuma setengah jam ini ya ya Hmm. Masya Allah Medih ini kafir Sebentar, sebentar, sebentar Tarik nafas dulu